Bagaimana cara kita menyikapi ikhwan-ikhwan kita yang masih menyekolahkan anak-anak di sekolah-sekolah formal? Kalau yang dimaksud di sini adalah sekolah-sekolah yang terdapat banyak mukhalafat, penyelesaian syariat, ikhtilaf, dan yang lain sebagainya. Ya, dan tidak perlu ditanyakan lagi tentang berbagai macam kemungkaran di sekolah-sekolah umum tersebut ataupun sekolah-sekolah hizbiyah ya, maka seseorang hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dia akan ditanya oleh Allah jalla wa ala di hadapan Allah tentang pendidikan yang dia berikan kepada anak-anaknya kata Sufyan ats-Tsauri rahimahullah yang bagi lirajul ay yukriha waladahu ala talabil ilm fa innahu mas'ulun an. Sudah sepantasnya bagi seorang untuk memaksakan anaknya untuk menuntut ilmu syar'i. Karena dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hal tersebut. Ya. Apabila ini merupakan inisiatif dia, ini adalah inisiatif dia maka ini sungguh menunjukkan kehinaan Allahul musta'an. Ya. Dengan alasan nanti kalau mondok tidak ada ijazah dan seterusnya, subhanallah. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberi keberhasilan pada seorang dengan din, dengan iman. Ya, bukan dengan dunia. Bukan dengan dunia. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala banyak memberi kebaikan kepada para ikhwan yang mereka semangat dalam menuntut ilmu syar'i, belajar di pondok-pondok pesantren. Akhirnya mereka setelah dewasa banyak memberi manfaat kepada kaum muslimin. Wallahi itu jauh lebih baik dari apa yang mereka harapkan dari ijazah dan yang semisalnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa Yang terbaik dari kalian yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an Karim belajar mengajarkan Al-Quran Al Karim. Maka hendak yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua yang membiarkan anaknya untuk sekolah di tempat-tempat yang eh, penuh dengan berbagai macam keharaman. Hati ini berbolak-balik. Seorang berusaha memperbaiki lingkungan saja. Dia tinggal di lingkungan yang yang baik, dia berusaha memperbaiki dirinya, kadang-kadang tergelincir kok. Kadang-kadang terbawa dengan kebiasaan lama misalnya. Apalagi ini dicemplungkan ya. Malah diarahkan Allahul musta'an. Kadang-kadang dengan berbagai alasan. Ya, dulu ada seorang uh, dia di pondok pesantren di Ma'had ini Lalu keluar dengan alasan mau mencari ijazah. Kenapa mencari ijazah? Supaya bisa masuk ke Madinah. Itu alasan. Akhirnya sekolah umum, pergaulannya pergaulan umum, sudah dapat ijazah, nggak tahu kemana orang. Hah? Nah, akhirnya agama ditinggalkan. Allahul Musta'an dunia wallahu alam apakah dia bisa meraih dunianya maka berbeda dengan seorang yang pelajari agama Allah Subhanahu wa taala saya belum pernah melihat ada anak pondok mati kelaparan dewasa gitu mati kelaparan kenapa tidak ada makanan di rumahnya tidak ada makanan diberikan pada istri saya belum tahu itu ya mereka masya Allah bersabar dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan hidup ala kadarnya tapi mereka memiliki ketentraman iman di dalam hati mereka. Wallahi itu nikmat. Ya, belum lagi manfaatnya mereka berikan kepada eh, anak-anak uh, muridnya yang datang setelahnya, generasi berikutnya. Dia bisa menyampaikan apa yang dia miliki dari ilmu, bermanfaat. Bermanfaat dan itu jauh lebih baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak sedikit bahkan mayoritas orang-orang yang mereka menyekolahkan anak di tempat-tempat umum maka yang terjadi adalah fasyal kegagalan mungkin dia bisa menghasilkan dunia tapi dia semakin jauh dari akhiratnya semakin jauh dari akhir namun terkadang ada sebagian orang tua Alasannya ya ini tekanan dari kerabat yang lain, tekanan dari keluarga yang lain. Ya, itu anak antum sendiri. Antum yang berkewajiban mengarahkan. Antum yang berkewajiban untuk mendidik, mengarahkan kepada kebaikan. Antum yang akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana antum bersabar di atas sunnah, demikian pula istri antum bersabar untuk berhijab meskipun mendapatkan tekanan dari keluarga, maka demikian pula anak kita. Itu adalah tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang wajib bagi kita berusaha mengarahkan mereka pada kebaikan. Bagaimana cara kita menyikapi ikhwan yang masih bekerja di sekolah formal yang ikhwan itu sudah sering mendengar nasihat tapi masih juga bekerja di sana dengan alasan jika keluar dari pekerjaan tersebut susah mencari kerja. Nasihati, beri nasihat dan yakinkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan solusi. Ya. Takut dapat kerja itu itu godaan syaitan. Itu yang dikendaki oleh syaitan. Inna madzalikum syaitan yukhawwifu awliya'ah. Itu adalah syaitan yang sengaja menakut-nakuti wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Asy-syaitan ya'idukumul faqra. Syaitan itu menjanjikan kepada kalian kemiskinan. Oh, kalau kamu tinggalkan pekerjaanmu ini, nanti kamu jadi apa? Nanti kamu miskin. Kamu hidup makan apa? Uh, ditakut-takuti. Itu syaitan. Ya. Adapun seorang mukmin yang menjauh dari syaitan, dia sangat meyakini firman Allah Subhanahu wa taala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib siapa yang bertakwa kepada Allah Allah pasti memberikan jalan keluar untuknya dan Allah memberikan rezeki dari arah yang dia tidak menyangka siapa sih yang memberikan rezeki siapa yang memberikan rezeki pemerintah Allah Subhanahu wa taala Allah yang memberikan rezeki, Allah yang membagi rezeki kepada hamba-hambanya. Maka yang wajib bagi kita mengikuti apa yang diridhai pemberi rezeki itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yabsitur yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah Subhanahu wa taala yang melapangkan rezekinya kepada siapa yang Allah kehendaki dan menyempitkan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Ayat ini harus menjadi keyakinan pada diri kita. Tidak akan disia-siakan. Contoh yang paling real yang dialami oleh salah seorang istri Allah Ibrahim Khalilullah alaihissalam. Siapa itu? Hajar. Ketika Nabi Allah Ibrahim membawa Hajar bersama anaknya Ismail ke sebuah negeri, sebuah lembah, lembah yang tidak ada penghuninya. Ya, yang sekarang dikenal dengan sebutan Makkah. Jangan kita berpikir Makkah itu seperti yang ada di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Belum ada sama sekali, belum ada bangunan. Yang ada adalah lembah yang dikenal dalam, dalam sejarah lembah ini bisa dikatakan lembah mematikan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bisyiqqil anfus." Engkau membawa perbekalan kalian menuju kepada sebuah negeri yang kalian tidak mampu mencapai negeri ini kecuali dengan kesulitan yang luar biasa. Kata para ulama yang dimaksud Mekah dahulu tidak mampu mencapai wilayah tersebut kecuali dengan kesulitan yang luar biasa. Syiqqil anfus. Sampai disebutkan oleh para ahli sejarah bahwa seorang itu kalau ingin melakukan safar melewati daerah ini melewati daerah ini sudah siap-siap tulis wasiat. Siap-siap tulis wasiat. Mungkin tidak kembali. Tidak pulang kembali ke keluarganya. Karena lembah tersebut, wilayah tersebut benar-benar uh, sangat sulit untuk sampai ke wilayah itu. Nabi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bersama dengan istrinya berangkat sampai ke lembah tersebut. Setelah tiba di lembah itu dengan perbekalan apa adanya, satu keranjang kurma, air secukupnya, Lalu diturunkan Hajar bersama dengan anaknya yang tercinta Ismail alaihi wassalam. Ibrahim berbalik. Ingin meninggalkan. Nah, maka dikejar oleh Hajar. Engkau hendak meninggalkan kami di sini. Diam Ibrahim alaihissalam. Berulang kali Hajar bertanya kepada suaminya, engkau hendak meninggalkan kami di sini. Pada kali yang ketiga akhirnya Hajar alaihissalam seorang wanita mukminah salihah. Dia mengeluarkan pertanyaan kepada suaminya yang tercinta. Allahu amarka bihada. Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk melakukan hal ini? Kata Ibrahim alaihissalam, iya Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Hajar alaihissalam? Ucapan yang subhanallah, yang menunjukkan tawakal yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan idan la yudayyi'an Allah. Kalau begitu Allah tidak akan mungkin menelantarkan kamu. Allah tidak akan mungkin melantarkan kamu. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam meninggalkan anaknya yang tercinta, meninggalkan istrinya. Di tempat di lembah yang tidak ada kehidupan. Tidak ada pasar di sana. Yang penting pasar, mall apa nggak ada sama sekali. Kehidupan tidak ada. Air tidak ada. Masyarul muslim rahimakumullah. Kalau secara perhitungan akal ini sama saja menyalahkan keluarga itu kepada kebinasaan, mencampakkan keluarga, iya kan? Tapi ini perintah Allah Subhanahu wa taala dan Nabiullah Ibrahim melalui banyak sekali cobaan. Ya, dalam kehidupannya. Cobaan yang mungkin tidak diberikan pada orang-orang setelahnya. Beliau tinggalkan. Apa yang terjadi? Anak nangis. Kehabisan air. Nah, tapi Hajar alaihissalam tidak berdiam diri, nunggu. Mungkin tiba-tiba nanti ada makanan turun dari langit. Tidak, berusaha. Tetap berusaha. Hajar alaihissalam. Ya. Sehingga beliau berlari dari dari Safa menuju Marwah, Marwah menuju Safa, yang itu kemudian menjadi syariat sa'i antara Safa dan Marwah. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya air yang sekarang dikenal dengan air Zamzam yang penuh berkah. Lalu dikumpulkan oleh Hajar alaihissalam kalau seandainya dibiarkan akan menjadi sungai. Subhanallah. Sampai sekarang kaum muslimin memanfaatkan berkahnya. Tidak ada habis-habisnya. Balik papan kehabisan air. Air zam-zam terus mengalir. Subhanallah. Balik papan. Satu bulan tidak hujan. Bingung sih. Eh, hujan saja airnya masih kotor. PDAM-nya enggak bersih. Sementara air zam-zam. Dari zaman Nabi Allah Ibrahim AS. Sampai sekarang. Setiap kaum muslimin yang menaikkan ibadah haji umrah. Mereka pulang bawa air zam-zam. Dalam keadaan air zam-zam melimpah ruah. Subhanallah. Berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang berikan itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jadi permasalahan kelemahan iman. Kurangnya rasa tawakal seorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Janji Allah. Ya. Seorang penuh dengan fitnah hidup dalam masa-masa kita ini. Yang wajib adalah menjaga diri dari fitnah. Inna sa'ida laman junnibal fitan. Inna sa'ida laman junnibal fitan. Inna sa'ida laman junnibal fitan. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yang berbahagia adalah yang dijauhkan dari fitnah. Fitnah dunia, fitnah kedudukan, fitnah harta. Dijauhkan. Maka seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala apabila dia mau tahu ini haram, dia tinggalkan. Lalu berusaha, bukan berdiam diri ya. Berusaha seperti berusahanya Hajar alaihissalam. Dia tetap berusaha mencari pekerjaan yang halal. Berapa banyak dari ikhwan kita mereka dahulu ada yang kerja di bank, ada yang kerja di di tempat-tempat yang jelas-jelas haram. Jelas-jelas haram. Lalu dia tinggalkan dan Allah Subhanahu wa taala menggantikan mereka dengan harta yang menghasilkan berkah sedikit tapi berberkah itu jauh lebih baik daripada banyak lalu itu yang dikonsumsi oleh tubuh kita yang dikonsumsi oleh anak istri kita maka akibatnya adalah neraka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ayu lahmin nabata min haram fannaru aula bihi daging yang mana saja yang tumbuh dari hasil yang haram maka api neraka yang lebih berhak untuk melahapnya